Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.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 oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama ya dalam rangka mempelajari salah satu perkara akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan puncak dari kenikmatan di surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepada Engkau ya Allah meraih kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu ya. Karenanya ya Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata laulam yukin laulam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yaru rabbahu fil ma'ad ma abadahu fid dunya Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalaulah Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i dia berbicara tentang dirinya sendiri, dia berkata kalau saya Muhammad bin Idris tidak yakin bahwasanya akan melihat Allah di akhirat, maka dia yaitu Muhammad bin Idris tidak akan menyembahnya di dunia. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tujuan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beribadah di dunia adalah untuk bisa merasakan kelezatan melihat wajah Allah di akhirat kelak. Oleh karenanya pembahasan tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah puncak cita-cita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadil Arwah. Beliau berkata, hadal bab asrafu abwabil kitab wa ajjaluha qadran wa a'laha khataran wa aqarruha li uyuni ahli sunnati wal jamaah wa ashadduha ala ahli bidah wal furqah kata beliau pembahasan ini bab ini adalah bab yang termulia dari kitab yang saya tulis ini dan yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling berbahaya pembahasannya ya karena membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah ya. wa aqarruha li uyuni ahli sunnah wal jamaah dan yang paling menyenangkan menyejukkan pandangan ahlus sunnah wal jamaah wa asyadduha ala alil bid'ah wal furqah dan paling keras pembahasannya bagi ahlul bid'ah dan ahlul furqah wa hiyal ghayatu allati syammara ilaiha al mushammirun wa tanafa wa tanafasa fiha al mutanafisun dan ini adalah tujuan yang di mana orang-orang menyiapkan diri mereka menuju tujuan tersebut, yang di mana orang-orang soleh bersaing untuk meraih tujuan tersebut. Wa tasabaqa ilaihil mutasabiqun dan berlomba orang-orang yang berlomba untuk bisa meraih puncak ini. Wa limithliha falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini maka beramal solehlah untuk meraih hal tersebut. Idza nalahu ahlul jannati nasu ma hum fihi minan naim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika penghuni surga telah meraih hal ini, yaitu mandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lupa dengan kenikmatan yang sedang mereka rasakan ya, di dunia di surga. Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli jahim ashaddu alaihi min adabil jahim. Dan terhalanginya para penghuni neraka jahanam dari melihat Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada siksaan yang mereka rasakan di neraka jahanam ittafaqa 'alaiha al-anbiya wal mursalun wa jami'u sahabati wa tabi'un. Para anbiya, para rasul dan seluruh sahabat dan para tabi'in telah sepakat akan adanya perkara ini yaitu melihat wajah Allah di surga bagi para penghuni surga. Wa imatul Islam ala tatabu'il qurun, demikian juga para imam kaum muslimin dengan berjalannya kurun demi kurun. Wa angkaraha ahlul bidah al-mariqun wal jahmiyatul mutahawwiqun dan hal ini melihat wajah Allah di surga diingkari oleh ahlul bidah. Al-Marikun yang telah keluar dari ya, garis Islam dan diingkari oleh para orang-orang Jahmiyah wal fir'auniyatul mu'attilun demikian juga para pengikut Firaun maksudnya yaitu orang-orang yang mengingkari Allah di atas ya karena orang yang mengingkari Allah di atas mengikuti madhab siapa Firaun seperti dalam surat Ghafir ya. Fir'aun berkata ya Haman ibni sarhal la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Tatkala Fir'aun berkata kepada panglimanya Haman, bangunlah bagiku bangunan yang tinggi, aku ingin melihat ke atas langit, melihat kepada kepada Robnya Musa. Ya, karena dia mengatakan Robnya di langit dan aku menyangka Musa adalah pendusta. Maka orang yang menetapkan Allah di atas dia adalah Musawi, pengikut Nabi Musa dan orang yang mengingkari Allah di atas dia adalah Fir'auni, pengikut Fir'aun. Ini istilahnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wal fir'auniyatul mu'attilun dan hal ini bahwasanya Allah bisa dilihat <clears throat> di hari kiamat kelak di surga kelak diingkari oleh pengikut Firaun, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah wal batiniyatul ladina hum min jami'il adyani munsalikhun demikian juga para ahlul batin batiniyah yaitu orang-orang yang mengingkari syariat secara zahir dan meyakini bahwasanya syariat punya tafsiran-tafsiran kebatinan ya yang mereka keluar dari seluruh agama warafidhatul ladina hum bihabaili syaitani mutamassikun dan juga diingkari oleh orang-orang syiah rafidhah yang mereka berpegang teguh dengan tali-tali syaitan. Wa min hablillahi munqati'un dan mereka terputuskan dari tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ala masabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqifun dan mereka senantiasa mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya Ibnu Qayyim sangat indah. Kata beliau, wa ala masabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akifun. Kerjaan orang-orang Rafidhah Syiah adalah iktikaf yaitu wukuf senantiasa mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang dosen yang sudah meninggal rahimahullah di Universitas Islam Madinah. Dia kalau menjelaskan tentang Syiah, maka dia mengatakan orang-orang Syiah itu selalu mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat mereka mencaci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai jam sekarang jam 9 lewat 25 mereka masih sedang mencaci Nabi mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang kebiasaan mereka mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali sunnati wa ahliha muharibun dan mereka memerangi ahlu sunnah. Wali kulli aduwillahin aduwin lillahi wa rasulihi wa dinihi musalimun dan mereka orang-orang Syiah bersahabat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kullu haula'i an rabbihim mahjubun. Mereka seluruhnya akan terhalangi dari melihat Rabb mereka pada hari kiamat kala. Wa an babihi matrudun dan mereka akan terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabud dalal wa syi'atil la'in. Mereka adalah kelompok-kelompok kesesatan dan mereka adalah para penolong iblis wa adaur rasul wa hisbihi wa hisbuhu dan mereka adalah musuh-musuh para musuh-musuh rasul ya dan musuh-musuh wa hisbihi dan musuh-musuh para penolong rasul. Ini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah ini, masalah melihat wajah Allah pada hari kiamat adalah masalah yang diyakini oleh para anbiya, para mursalin, para sahabat, para tabi'in dan ahlu sunnah wal jamaah dan seluruh ahlul bidah dengan berbagai macam model mereka semuanya mengingkari hal ini. Ya dia sebutkan tadi dari kelompok batiniyah, kemudian jahmiyah, kemudian Rafidah ya, Mu'tazilah ya, semuanya ya, Khawarij ya, semuanya mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak di surga. Maka pembahasan inilah pembahasan yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pembahasan tentang melihat Allah, maka sebenarnya pembahasan melihat Allah ada tiga uh, tempat tentang melihat Allah. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Apakah Allah terlihat di padang mahsyar sebelum masuk surga dan apakah Allah dilihat setelah masuk surga? Ini tiga uh, tempat yang dibahas oleh para ulama ya. Adapun mengenai apakah Allah terlihat bisa terlihat di dunia, maka jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Berdasarkan dalam hadis Sahih Muslim dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak mungkin melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Selama seorang masih hidup dia tidak bakalan bisa melihat Allah di dunia ini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan. Meskipun melihat Allah suatu perkara yang mungkin, tapi kenyataannya seorang tidak memiliki kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Ya, oleh karena Nabi Musa alaihissalam waktu meminta kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf dia berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tarani, kau tidak bisa melihatku." Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, kau tidak bisa melihatku, tapi lihatlah kepada gunung yang kokoh tersebut, lihatlah kepada gunung. Kalau dia masih tetap pada tempatnya, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal tatkala Allah bertajalli ya, ke gunung tersebut, gunung tersebut pun hancur, wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan ya. Musa pun pingsan, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimullah Nabi Musa yang langsung berbicara dengan Allah, sudah berbicara tinggal melihat. Jadi Musa rindu sudah berbicara dengan Allah, dia ingin lihat langsung. Dia sudah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul kerinduan dalam dirinya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dia tidak mampu karena tidak kemampuan tubuh untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Nabi Musa tidak bisa melihat Allah apalagi orang-orang yang yang lain ya. Jangankan melihat Allah, malaikat saja ya selalu datang dalam menjelma sebagai manusia ya. Nabi hanya melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali dengan 600 sayap terbuka menutup cakrawala karena berat melihat apa? malaikat ya. Orang-orang kafir dahulu ingin melihat malaikat ya. Tapi Allah mengatakan kalau malaikat datang hari kiamat ya kalian akan di Eh, binasakan ya. Jadi jangankan melihat Allah, melihat malaikat saja perkara yang sangat berat apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia tidak akan mau melihat Allah kecuali setelah meninggal dunia. Sekarang manusia disuruh melihat matahari, matanya tidak mampu untuk melihat matahari. Tidak kuat. Semakin dia melihat matahari, semakin dia menajamkan pandangannya, dia semakin sakit. Kenapa? Matanya tidak mampu. Matanya tidak tidak mampu. Apalagi melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu bermi'raj Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan Isra, Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan dari eh, Mekah menuju Baitul Maqdis. Al-Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke langit ketujuh. Waktu Nabi melakukan Mi'raj, ketemu dengan Allah sudah mencapai tempat yang tertinggi, ya. Dan sudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat bertanya-tanya apakah Muhammad melihat robnya? Timbul khilaf di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan Muhammad telah melihat robnya. Kenapa dia sudah mencapai tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebagian mengatakan Rasulullah SAW tidak melihat robnya. Sehingga dalam hadis Abu Dhar, Rasulullah SAW ditanya, Hal ro'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu, wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, Nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Cahaya menghalangi, ada hijab yang menghalangi. Sehingga Nabi tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi masih di dunia. Masih belum meninggal dunia. Dan Nabi telah berkata, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Kalau seorang sudah meninggal dunia, dibangkitkan, maka akan di, dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penghuni neraka jahanam, mereka akan melihat malaikat penghuni neraka jahanam, mereka bisa lihat iblis, mereka bisa lihat jin, mereka disiksa tidak mati-mati ya, dimodifikasi oleh Allah. Penghuni surga demikian juga. Ya, mereka diberi kemampuan untuk melihat kenikmatan dunia, melihat bidadari dan melihat keindahan-keindahan yang lainnya. Tubuh mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi Nabi Adam alaihissalam, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Ya, tidak ada kotoran, tidak buang air kecil, tidak buang air besar dan di antaranya berkemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau pembahasan pertama, apakah Allah bisa lihat dilihat di dunia? Jawabannya tidak bisa karena Allah menghalangi hal tersebut ya manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia Ya jangankan manusia biasa bahkan Nabi Muhammad tidak mampu bahkan uh, Nabi Musa alaihissalam pingsan tatkala hendak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua yang juga dibahas oleh para ulama tentang apakah mungkin melihat Allah di padang mahsyar. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar ya. Timbul khilaf apakah orang-orang munafik juga melihat Allah pada hari kiamat kala. Apalagi orang kafir, apakah mereka melihat Allah tatkala di padang mahsyar ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Ya. Namun, kalaupun orang-orang munafik dan orang-orang kafir melihat Allah maka mereka lihat bukan dengan pandangan kelezatan ya, tapi pandangan yang menunjukkan ketakutan bagi diri mereka ya. Dan ini ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Namun khilaf ini adalah khilaf dalam masalah furu'ul aqidah, masalah cabang akidah, masalah ijtihadiyah. Pernah terjadi perselisihan dari Ahlul Bahrain tentang masalah ini. Ya, mereka berselisih Ahlus Sunnah sehingga mereka mengirim surat kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan semua dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah jelaskan bahwasanya itu masalah ijtihadiyah. Ya, tidak boleh membangun al-wala wal bara, loyalitas ataupun berlepas diri di atas permasalahan seperti ini karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Meskipun dia masalah akidah namun dia masalah ijtihadiyah. Jadi masalah akidah ada yang masalah pokok, ada yang masalah furu. Ya, masalah fikih pun demikian, ada yang masalah pokok seperti masalah sholat itu fikih tapi dia usul ya. Kemudian ada masalah furu ya. Demikian juga masalah akidah. Sehingga khilaf tentang apakah orang munafik dan orang kafir melihat Allah pada di padang mahsyar ini khilaf yang tidak menimbulkan pertikaian karena ini masalah isi hadiah Yang kita bahas sekarang adalah mengenai melihat Allah tatkala di surga, tatkala melihat Allah di surga. Itulah yang tadi diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah tujuan yang dikejar oleh para orang-orang saleh yang mereka berlomba-lomba, mereka bersaing untuk bisa meraih kenikmatan ini. Ya. Tatkala ahlul jannah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melupakan seluruh kenikmatan yang sedang mereka rasakan karena itulah puncak dari kenikmatan memandang Allah di surga ya. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap sebagian orang <clears throat> yang mengatakan janganlah engkau beribadah kepada Allah karena mengharap surga tetapi beribadahlah kepada Allah karena cinta dan janganlah engkau beribadah kepada Allah karena takut neraka. Jadi mereka melarang beribadah kepada Allah karena takut neraka dan berharap surga. Tapi beribadah kepada Allah hanya karena cinta. Ini tidak benar. Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah, tentu kau rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para anbiya mereka berdoa untuk masuk surga. Kata Imamul Hunafa Ibrahim alaihissalam, "Waj'alni mi warathati jannatin na'im." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis berdoa agar dimasukkan dalam surga. Bahkan Nabi menyuruh kita meminta kepada Allah, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Kalau kau minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus karena itu surga yang tertinggi. Kenapa? Di antara sekian banyak kenikmatan di surga, ada kenikmatan yang merupakan puncak kenikmatan di surga yaitu mandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jelaskan uh, akidah ahlu Sunnah dengan dalil-dalilnya dan kita juga akan sebat, sejelaskan tentang akidah Ahlul Bidah dengan berbagai macam kelompok mereka yang menolak Allah bisa dilihat di surga kelak ya. Adapun dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tentang melihat wajah Allah di akhirat kelak, maka sangat banyak sekali, ya. sangat banyak sekali ya. Di antaranya para ulama membagi di antaranya para ulama membagi pendalilan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah menjadi dua model tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak atau melihat Allah di surga. Yang pertama dalil-dalil yang menunjukkan mungkin melihat Allah, mungkin melihat Allah. Kenapa? Karena ahlul bidah menyatakan melihat Allah adalah perkara yang mustahil. Adalah perkara yang mustahil. Ya. Dalam segala kondisi di dunia maupun hari kiamat maupun di surga, tidak mungkin Allah terlihat. Mereka punya kaidah Tuhan tidak boleh terlihat. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan kalau Tuhan terlihat, maka akan tertangkap oleh panca indera dan berarti Tuhan tersifatkan misalnya atau Tuhan Allah berarti terletak di hadapan kita dan ini semua mereka ingkari mereka bilang nggak mungkin ini semuanya sehingga mereka meyakini terlihatnya Allah itu perkara yang mustahil makanya alusuna wal jamaah tatkala menjelaskan tentang dilihatnya Allah di surga kelak mereka membagi dua dalil membagi dua mengklasifikasikan dalil menjadi dua yang pertama dalil-dalil tentang mungkinnya terlihat Allah Subhanahu wa taala yang kedua dalil-dalil tentang terlihatnya Allah di surga kita masuk dulu pada klasifikasi dalil yang pertama tentang mungkinnya terlihat Allah Subhanahu wa taala di antara dalil bahwasanya mungkinnya terlihat Allah yaitu kisah tentang ya Nabi Musa alaihissalam yang dia berkata Robbi arini anzur ilaik ya Robku perlihatkanlah dirimu aku ingin melihat engkau ya. saya tanya sama antum apakah Musa meminta suatu kemustahilan tidak dia tahu tentang Robnya dan dia tahu mungkin untuk berbicara dengan Allah mungkin maka dia ingin minta yang lebih tinggi melihat langsung Allah Subhanahu wa taala ya. ya kalau memang Musa apa namanya meminta suatu kemustahilan maka Allah akan tegur wahai Musa Kau salah minta, tidak boleh minta seperti itu. Tidak. Ya. Kemudian Allah mengatakan, lantaroni walakin indur. Kau tidak bisa melihat aku, walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung. Fa ini istaqarra makanau fasawfa tarani. Kalau gunung bisa kokoh, kau akan melihatku. Ya. Namun ternyata gunung apa? Hancur. Gunung bisa kokoh, bisa saja Allah kokohkan. Tapi Allah ternyata menjadikan gunung tersebut hancur. Ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya melihat Allah itu perkara yang mungkin Makanya Nabi Musa minta hal tersebut. Faham? Nabi Musa minta hal tersebut. Seandainya permintaan tersebut keliru, pasti sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Nabi Nuh ya tatkala minta agar Allah menyelamatkan putranya yang mati dalam kondisi kafir. Inna bni min ahli. Ya Allah, ya sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Nabi Nuh minta pertanyaan tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, sungguhnya putramu bukan dari keluargamu, ya dia kafir mati kafir." Ya. Jangan kau minta kepada aku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau jangan kau termasuk dari orang-orang yang jahil. Allah tegur, pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu memang sudah salah sejak awal karena minta ampun kepada orang kafir tidak boleh. Tapi waktu Nabi Musa minta Allah melihat Allah, Allah tidak menegur pertanyaannya. Tapi Allah mengkaitkan bahwasanya kau tidak bisa dan coba lihat lihat pada gunung, gunung saja kalau dia kuat kau bisa melihat aku tapi gunung saja hancur apalagi manusia. Ini sekedar dalil tentang mungkinnya terlihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain ya. Seperti tadi saya sebutkan kisah waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Dan dia bertemu dengan Allah. Dan kisah Nabi naik ke langit ketujuh berbicara dengan Allah, menerima perintah solat lima waktu diketahui oleh para sahabat. Para sahabat mengerti Nabi sudah mencapai tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pakai Jibril, Jibril mundur, Nabi sendiri langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai perantara malaikat Jibril. Ya. Waktu Nabi sudah bertemu langsung dengan Allah, maka para sahabat memahami apakah Muhammad melihat Allah atau tidak. Faham? Sehingga mereka bertanya sehingga timbul di khilaf di antara mereka ada yang mengatakan Nabi melihat, ada yang mengatakan Nabi tidak melihat. Namun tidak seorang sahabat pun yang mengatakan tidak mungkin mustahil Nabi tidak Nabi lihat Allah. Tidak ada. Karena mereka perdebatkan hal tersebut menunjukkan itu perkara yang mungkin atau tidak. Paham atau tidak dalilannya. Tatkala para sahabat berdebat apakah Nabi Muhammad waktu Mi'raj dalam Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak, itu menunjukkan perkara yang mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau tidak mungkin ngapain berdebat? Semua pasti yakin. Ya. Tidak usah diperdebatkan karena semua yakin tidak mungkin. Tatkala mereka perdebatkan berarti perkara yang mungkin sehingga timbul pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Muhammad?" Berarti perkara yang mungkin meskipun tidak ter terjadi. Paham di sini? Ini dalil tentang mungkinnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama ya tentang mungkinnya melihat Allah yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya Allah tidak mungkin diliputi oleh pandangan dan dia yang meliputi pandangan. La tudrikul absar. Idrak la tudrikuhu, Allah tidak mungkin diliputi oleh pandangan. Idrak itu maksudnya melihat namun tidak bisa meliputi. Seperti kita melihat matahari namun kita tidak bisa meliputi apa? Matahari besarnya kayak apa. Seperti kita melihat langit namun mata kita tidak bisa meliputi apa? Langit ya. Tapi kita lihat namun tidak mampu kita meliputi. Dan ini dalam Al-Qur'an Allah sebutkan seperti kisah waktu tentara Firaun mengejar pasuk atau sahabat-sahabat Nabi Musa. Ya, tatkala Nabi Musa kabur dari kota Mesir bersama pengikutnya, maka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Sehingga tatkala akhirnya saling melihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Perhatikan ayat ini. Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, falamma tara'al jam'ani. Tatkala dua kelompok sudah saling melihat. Kelompok Nabi Musa melihat pasukannya Fir'aun. Tiba-tiba kelompok Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun." Kita akan terliputi oleh mereka, ketangkap oleh mereka. Maka Nabi Musa berkata, "Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin." Tidak mungkin mereka meliputi kita. Tidak mungkin mereka menangkapi kita karena bersamaku Robku dia akan beri petunjuk kepadaku. Di sini ada kalimat ru'ya, falamma taro al-jam'an, saling melihat. Berarti kelompok Nabi Musa melihat kelompok Firaun atau tidak? Melihat. Namun yang dinafikan mereka tidak bisa terliputi. Tidak bisa terliputi. Tatkala Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah tidak bisa terliput dengan pandangan, bukan berarti Allah tidak terlihat. Karena Allah tidak memuji dirinya dengan suatu yang tidak ada, tetapi Allah memuji dirinya dengan suatu yang ada. Contoh, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak lelah. Maksudnya apa? Allah tidak di tidur maksudnya Allah selalu ter terjaga. paham Allah selalu terjaga. Jadi ada kaidah dalam masalah tauhid al asma wa sifat bahwasanya an-nafyul mahdhu ya la yufidu madhan bahwasanya penafian yang murni tidak menimbulkan pujian tetapi kapan penafian bisa menimbulkan pujian jika penafian tersebut melazimkan lawannya yang penuh kesempurnaan kalau saya mengatakan eh, Allah tidak bisa dilihat. Apa itu suatu pujian? Itu bukan pujian. Apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak dilihat? Tidak ada bedanya. Tetapi tatkala Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Di mana sisi pujiannya? Sisi pujiannya meskipun Allah terlihat namun mata tidak mampu meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Seperti kalau saya mengatakan Allah tidak tidur, maksudnya apa? Allah tidak ngantuk, Batu juga tidak tidur, batu juga tidak ngantuk, paham? Tetapi pujiannya apa? Karena melazimkan lawannya yaitu mau Allah Maha terjaga. Allah Maha hidup, Allah Maha terjaga sehingga tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya. Seperti kalau saya mengatakan wa ma masana min lugub, Allah berfirman kami tidak diliputi kelelahan. Maksudnya apa? Lawannya yaitu Allah Maha kuat. Pujiannya terletak pada lawannya yaitu Allah Maha kuat. Maksud saya ayat ini la tudrikul absar. Allah tidak terliputi oleh pandangan, dijadikan dalil oleh para ulama ahlu sunnah bahwa ini dalil Allah mungkin untuk terlihat. Terlihat namun tidak bisa terliputi. Terlihat namun tidak bisa terliputi. Seperti kita lihat langit, kita nggak tahu mana ujung pangkalnya. Kita lihat langit namun tidak bisa mata kita tidak bisa meliputi apa? Seluruh langit. Paham? Ya. Kita lihat matahari tapi kita nggak tahu detailnya seperti apa di wajah matahari tersebut. Kenapa? Pandangan kita tidak mampu untuk meliputi matahari. Ya. Ini dalil tentang mungkin terlihatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan yang paling dalil yang paling kuat tadi para sahabat bertanya kepada Nabi, "Hal ra'aita rabbaka?" Apa kau melihat Rabbmu? Berarti mereka paham melihat Allah bukanlah perkara yang mustahil. Sampai sini paham? Sekarang kita masuk pada klasifikasi dalil yang kedua tentang dalil-dalil bahwasanya Allah terlihat. Kalau tadi mungkin terlihat, sekarang tentang Allah terlihat di surga atau Allah akan dilihat di surga. Ahlul bidah kalau mau mengatakan Allah dilihat surga mereka repot, mereka akan buang akidah mereka semua. Kenapa kalau melihat Allah di surga kelazimannya banyak? Kelaziman pertama Allah di atas. Melihat ya. Kata mereka Allah tidak di atas. Kelaziman kedua Allah punya wajah. Kata mereka Allah tidak punya wajah. Banyak sehingga akhirnya mereka ya udah Allah tidak terlihat, selesai urusan. Padahal dalil dalam Al-Qur'an dan hadis sangat banyak akan kita sebutkan. Bahkan ini puncak dari kenikmatan di surga. Di antara dalil tentang bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yauma idzin nadhirah." Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. Ila rabbiha nazirah Dan mereka melihat Rob mereka. Mereka melihat Rob mereka. Jelas wujuhun yauma idin nazirah Wajah-wajah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah Karena mereka melihat Rob, Rob mereka. Di sini jelas melihat. Ya, ila rabbiha nazirah wajah-wajah melihat Allah Subhanahu wa taala dan ini ayat yang sangat tegas bahwasanya kaum mukminin melihat Allah. Pertama Allah menggunakan kalimat nadhirah dengan ilah. Kalau nadhirah dengan ilah itu berarti melihat. Karena nadhara dalam bahasa Arab bisa tiga kemungkinan. Pertama nadhara langsung dia tidak memerlukan huruf eh, apa namanya untuk ta'addi dia langsung ya ta'adda binafsihi seperti hal yang zuru'na illa ta'wilah hal yang zuru'na illa ta'wilah tidak hal yang zuru'na illa ta'wilin tidak ada ilahnya. hal yang zuru'na ta'wilah ta'wilahnya langsung objek tidak menggunakan ilah kalau yang yanzurun langsung tidak menggunakan ilah itu maknanya adalah menunggu seperti berkata orang-orang munafik ya unzuruna naqtabis min nurikum orang munafik berkata wahai orang orang beriman tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya kalian di tatkala orang-orang munafik dan orang-orang beriman akan melewati sirat orang-orang beriman dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sirat dalam kondisi gelap harus ada cahaya untuk membimbing mereka melewati sirat menuju surga orang-orang munafik dikasih cahaya kemudian diredupkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala waktu diredupkan cahaya mereka mereka minta orang-orang beriman berjalan terlebih dahulu maka mereka berkata unduruna naqtabis min nurikum. Mereka tidak berkata unduru ilaina, tidak, tapi langsung Unzuruna, tidak pakai ilah. Unzuruna artinya tunggulah kami wahai orang beriman. Jadi kalau nadhara langsung berobjek maf'ul bi tanpa kalimat ilah maka artinya menunggu. Kalau nadhara ada fi ya. Nadhara ada fi berarti itu artinya merenungkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan nadhara fi bukan nadhara ila, nadhara fi. Apakah mereka tidak merenungkan tentang kerajaan langit dan bumi, tentang kebesaran langit dan dan bumi. Tapi kalau ila artinya melihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila thamarihi idza asmar." Lihatlah kepada buah-buahnya tatkala pohon-pohon tersebut berbuah. Suruh melihat langsung, melihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat kepada onta langsung melihat. Wa ilas sama'i kaifa rufiat dan lihat kepada langit, lihat langsung. Jadi kalau pakai ila artinya melihat. Paham? Jadi nadhara itu bisa nadhara ta, tidak pakai ila, tidak pakai fi, artinya menunggu. Nadhara fi artinya merenungkan, berfikir. Nadhara ila artinya apa? Melihat. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan ila, ila rabbiha nadhirah Wujuhun wajah-wajah yauma idzin pada hari tersebut nadhira berseri-seri. Kenapa? Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri, wajah orang beriman berseri-seri? Kata Allah, ila rabbiha nadhira karena wajah-wajah tersebut melihat kepada Allah. Wajah-wajah maksudnya mata. Ya. Jadi di sini artinya benar-benar melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari sisi Allah menggunakan kalimat nadhara ila, yang kedua <clears throat> Penglihatan tersebut disandarkan kepada wajah dan wajah maksudnya tempatnya mata. Ya, tempatnya mata sehingga menguatkan bahwasanya yang dimaksud adalah melihat secara sesungguhnya, secara hakiki bukan majas. Benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala mereka melihat Allah maka wajah mereka berseri-seri. Paham dalilnya? Di antara dalil bahwasanya wajah terkadang maksudnya adalah pandangan mata seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat wajahmu berbolak-balik ke langit. Maksudnya mata yang melihat ke ke langit ya. Jadi wajah kenapa mewakili mata ya karena wajah situ tempatnya apa? mata ya. Kami terlihat melihat matamu senantiasa melihat ke langit wahai Muhammad karena Nabi rindu agar kiblat dirubah dahulu waktu Nabi sampai ke kota Madinah kiblat masih ke arah Baitul Maqdis sampai Rasulullah SAW sholat sekitar 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi rindu agar menghadap Ka'bah. Tapi Nabi tidak ungkapkan. Nabi hanya melihat ke langit. Tapi Allah Maha tahu isi hati Nabi SAW. Maka Allah berkata, "Qad nara taqalluba wajhika sama." Sungguh kami melihat wajahmu artinya pandanganmu yang selalu melihat ke ke langit, bolak-balik melihat ke langit. Falan waliyannaka kiblatan tardoha Kami akan pindahkan kiblat ke arah yang koridoi yaitu ke, ke Ka'bah, ke kota Mekah. Taib. Saya baca perkataan Abu Hasan al Ashari Abu Hasan al Ashari dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah beliau berkata Lama qarana Allahu an-nadhara bi dzikril wajhi arada al ainain allataini fil wajhi. Tatkala Allah menggandengkan nazar itu pandangan dengan wajah karena saya ulangi ayatnya wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wajah-wajah tatkala itu berseri-seri tatkala mereka melihat Rabb mereka. Allah menggandengkan melihat dengan wajah kata Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah Aroda nadral ainain maka Allah bermaksud maksudnya adalah pandangan mata bukan pandangan perenungan bukan pandangan apa renungan tapi pandangan apa mata fil wajah yang kedua mata tersebut berada di wajah sebagaimana firman Allah qad nara taqalluba wajhika fis sama sungguh kami telah melihat wajahmu melihat ke langit maksudnya matamu melihat ke langit fadzakara al wajha wa inna ma arada taqalluba ainaihi Allah sebutkan wajah tapi maksudnya adalah lirikan apa pandangan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahwa sama ke arah langit. Ini dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Tapi kita lanjutkan dalil yang kedua dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun." Tatkala Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun." Sungguh mereka itu pada hari kiamat kelak akan terhalangi dari Rob mereka, terhalangi dari Rob mereka, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Terhijab maksudnya terhalangi, tidak melihat. Apa dipahami kita hijab wanita pakai hijab berarti apa? Tertutup ya enggak? Tertutup. Sama, mereka orang kafir pada hari kiamat tertutup dari Allah. Itu tertutup dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Laulam yaral mu'minuna rabbahum yaumal qiyamah, lam yu'ayyirillahu al-kuffara bil hijab." Seandainya kaum mukminin tidak melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana orang-orang kafir sama-sama tidak melihat Allah, maka buat apa Allah mencela orang-orang kafir dengan tidak melihat? Maksudnya apa? Imam Malik berkata, Tatkala Allah mencela orang-orang kafir, mengejek mereka bahwasanya kalian tidak bisa melihat Rob kalian pada hari kiamat, menunjukkan orang-orang beriman bisa melihat Allah pada hari kiamat. Menunjukkan orang beriman melihat Allah pada hari kiamat. Kalau ternyata sama-sama tidak melihat, ya buat apa Allah mengejek orang-orang kafir dengan mengatakan kalian tidak bisa melihat Allah? Toh orang-orang beriman juga tidak bisa melihat Allah. Tatkala Allah mengejek orang-orang kafir mengatakan mereka tidak melihat Allah, ini dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Paham saya di sini? Sebenarnya akidah itu gampang ya. Yang bikin susah itu ahlul bid'ah. <laughs> Sehingga kita harus bantah mereka ini. Ini gampang selesai. Saya sering sampaikan pembahasan Allah di atas itu sangat mudah. Semua orang paham Allah di di atas. Semua orang kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana ya. Ahlul bidah mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Tidak ada satu orang pun saya ketemu berkata, kalau ada masalah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Ada yang ngomong gitu? Enggak ada. Semua orang ngomongin fitrahnya. Mereka berkata kalau yang di atas sudah memutuskan mau apa lagi? Semua orang ngomong demikian. Kalau yang di atas sudah memutuskan mau apa lagi? Fitrah mereka tahu Allah di atas, mereka berdoa angkat tangan ke atas ya. Namun datang ulul bidah bikin banyak syubhat sehingga pembahasan Allah di atas jadi susah. Sebutkan dalil-dalil, bantah mereka, bantah mereka, bantah mereka. Waktu Allah, waktu Nabi SAW, waktu di musim haji, Rasulullah SAW mengangkat jarinya berkata, Allahumma syhad. Kata Nabi, apakah kalian bersaksi aku telah menyampaikan risalah? Para sahabat berkata, Nashhadu annaka qad ballagtar risalah, wa addaital amanah, wa nasahtal ummah. Kami bersaksi, wahai Muhammad, sungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, Engkau telah menyampaikan amanah, engkau telah menasihati umat. Maka Nabi berkata, Allahumma syahat Ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Nabi tunjuk ke atas. Yang hadir itu sekitar 100 ribu orang. Jamaah haji. Ada kaum ansar, ada kaum muhajirin, ada orang-orang Arab badui baru masuk Islam. Dan Nabi tidak ada yang protes. Eh, Rasulullah itu benar enggak Allah di atas? Nggak ada yang tanya begitu. Semua orang udah ngerti Allah di Tuhan tuh di di atas. Terus datang orang-orang sekarang mengatakan tidak boleh kita tunjuk Allah di mana, nggak boleh. Ini salah berarti. Terus Nabi dulu bohongin orang seratus ribu orang semuanya. Dibohongin begini. Jadi sini perkara, perkara mudah dijadikan susah oleh mereka. Ya sudah Allah dilihat pada hari kiamat surga apa susahnya dia yakini. Oh mereka enggak oh enggak bisa kalau kita yakini berarti begini begini berarti syirik, berarti musyrik, berarti macam-macam. Baik. -macam. Dan ini juga dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana Al-Imam Malik bin Anas menjadikan dalil ayat ini, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun." Bahwasanya orang-orang kafir pada hari kiamat kelak terhalangi melihat Rabb mereka. Berarti kelazimannya konsekuensinya berarti kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Sebagaimana pendalilan Imam Malik demikian juga dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Wa fiha dalalatun ala anna awliya Allahi yarawna rabbahum yaumal qiyamah." Ayat ini dalil bahwasanya wali-wali Allah akan melihat Rob mereka pada hari kiamat. Demikian juga Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Beliau berkata, "Fa in kana al-mu'minuna indakum mahjubun anillahi kal kuffar fa ayu tawbihin lil kuffar fi hadhil ayah." Sama seperti perkataan Imam Malik. Kalau menurut kalian wahai alul bidah, bahwasanya orang-orang beriman juga tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat, maka ayat ini apa fungsinya mencela orang-orang kafir? Kalau ternyata sama-sama tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat. Taib. Demikian juga dijadikan dalil tentang orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat, yaitu dalil-dalil tentang bertemu dengan Allah. Ya, ini dalil namun meskipun tidak begitu tegas, namun dijadikan dalil oleh para ulama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladina yadunnuna annahum mulaqu yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rob mereka. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Ajma'a ahlul lisan ala anna al-liqa mata nusiba ila al-hayy salim min al-ama wal mani iqtada al-muayanah war ru'yah." Kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, telah sepakat orang-orang pakar bahasa Arab bahwasanya bertemu kalau dinisbahkan kepada zat yang hidup dan dia tidak cacat, tidak buta, bertemu dengan sesuatu maka artinya dia melihat dengan suatu melihat sesuatu tersebut. Ya. Tapi ini dalil meskipun tidak kuat, tidak tidak tidak pasti tapi ini dijadikan dalil menguatkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di antaranya mereka bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan bertemu itu melazimkan ketemuan namanya ketemuan itu apa melihat ya ketemuan namanya melihat. Namun ini tidak tidak begitu kuat kelazimannya. Saya katakan dalil yang cukup kuat dua dalil tadi ya wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah kemudian ayat kalla innahum ar rabbihim yauma idzil mahjubun. Ini cukup kuat sangat kuat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sangat banyak, ya bahkan mencapai derajat mutawatir, derajat mutawatir karena diriwayatkan lebih dari 10 sahabat, bahkan lebih dari 20 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan 30 sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang Allah dilihat di surga atau Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Tatkala hadis-hadisnya mutawatir, maka jelas ini perkara yang sangat tegas. Ya. Kenapa ini harus disampaikan? Karena sebagian ahlul bidah menganggap hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat adalah hadis yang ahad. Seperti perkataan Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah dalam bukunya Syarhu Al-Usul Al-Khamsah. Dia mengatakan hadis-hadis tentang melihat Allah, hadisnya ahad. Padahal dia bukan ahlul hadis. Padahal, padahal dia bukan ahlul hadis. Ya. Yang benar hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah dilihat pada hari kiamat diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Kalau sudah lebih dari 10 sahabat saja hadis mutawatir apalagi lebih dari 20 sahabat. Jadi hadis-hadis hadis-hadisnya sangat mutawatir. Seperti perkataan seorang penyair kata beliau, "Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu ya wal masu 'alal khufaini wa hadhihi ba'dhu." Kata dia, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'aka ahdau minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadisnya mutawatir. Kemudian man bana lillahi masjidan wahtasab. Demikian juga hadis man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Ingat ya semua hadis-hadis yang menyebut rumah di surga itu artinya istana, paham ya? Jangan disangka seperti rumah ente, enggak ya? Semua kalau kita sebutkan barang siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangunkan rumah di surga. Jangan diartikan rumah, artikan aja apa? Istana. Semua rumah di surga itu apa? Istana ya. Ini juga hadis mutawatir. Kemudian hadis yang mutawatir, wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu. Demikian juga hadis-hadis tentang ru'ya. Ru'ya Allah di surga, hadisnya mutawatir. Ya. Kemudian syafa'ah, hadis-hadis tentang syafa'at juga mutawatir. Wal haudhu, hadis-hadis tentang telaga Nabi juga mutawatir. Kemudian wal masu alal khufaini, demikian juga mengusap kedua khuf tatkala dalam kondisi safar atau tatkala dalam kondisi tidak safar sebagaimana perinciannya ini sebagian hadis-hadis yang mutawatir. Masih ada hadis mutawatir yang namun ini di antara hadis-hadis mutawatir yang terkenal. Maka para ulama telah sepakat bahwasanya hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir. Sehingga mereka menulis buku-buku khusus tentang melihat Allah pada hari kiamat. Contohnya Imam Daruqutni punya buku judulnya Ru'yah tentang hari melihat Allah pada hari kiamat. Dia kumpulkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tentang hadis di mana Allah dilihat pada hari kiamat kelak oleh kaum mukminin. Demikian juga Ibnu Nahas, kemudian juga uh, eh, al Ajuri ya. Al-Baihaqi. Jadi mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat. Jadi tidak diragukan bahwasanya hadis-hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir ya. Kita sebutkan beberapa hadis-hadis tersebut ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Jamaat Daruqutni turuqal ahadits al-warida fi ru'yatillahi ta'ala fil akhirah." Sungguhnya Imam Ad-Daruqutni telah mengumpulkan hadis-hadis yang datang tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Fazadat alal ishrin. Ternyata lebih dari 20 hadis. Wa tatabba'a Ibnu Al-Qayyim fi hadil arwah fabalagat 30. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah, ini lihat Ibnu Qayyim dinukil oleh Ibnu Hajar. Dan antum kalau dapati Ibnu Hajar rahimahullah sangat menghormati Ibnu Qayyim apalagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Waktu orang bertanya tentang Ibnu Taimiyah ada yang mencela Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Qayyim berkata Ibnu Taimiyah kemasyurannya lebih masyur daripada apa namanya matahari. Kemudian kebaikannya sangat banyak kalau bukan kebaikan Ibnu Ibnu Taimiyah kecuali cuma satu muridnya Ibnu Qayyim maka sudah cukup. Jadi jadi Ibnu Hajar menjelaskan tentang kemuliaan Ibnu Taimiyah di antaranya beliau berkata, kemuliaan Ibnu Taimiyah sangat banyak. Kalau dia tidak punya kemuliaan, semuanya tidak ada kecuali cuma satu, punya murid namanya Ibnu Qayyim, maka sudah cukup mulia Ibnu Taimiyah, ya. Jadi di sini dia nukil bahwasanya Ibnu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al Arwah mengumpulkan sampai 30 hadis dan kebanyakannya hadis-hadis yang jihad yaitu hadis-hadis yang hasan. Jadi hadis-hadisnya mutawatir. Ya. Di antara hadis-hadis tersebut, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dan juga dalam Sahih Al Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Adapun dalam Ibnu Majah beliau bawakan hadis ini dengan di bawah bab judulnya bab ma angkarotil jahmiyah bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh orang-orang jahmiyah di antaranya tentang melihat Allah di hari kiamat di surga. Mereka ingkari. Maka Ibnu Majah menyebutkan bab ini, bab perkara-perkara yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah di antaranya melihat Allah. Disebutkan hadis ini. Jadi ada di sini Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lain, Termiti Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Jannatani min fiddatin aniyatuha, aniyatuhuma wa ma wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma Dua surga yang dimana dari perak yaitu bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya dari perak dan ada dua surga yang bejana-bejananya dan juga apa yang di dalamnya terbuat dari emas wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati aden dan tidak ada yang menghalangi dari pendukung penghuni surga dari melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah ridaul kibriya yaitu hijab selendang apa namanya kesombongan yang ada di wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga yang kekal. Artinya kalau Allah lepaskan tirai tersebut, mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menetapkan sifat wajah, menetapkan sifat wajah. Menetapkan sifat bahwasanya mereka melihat wajah Allah pada hari kiamat. Kata Nabi, tinggal ridaknya Allah eh, singkap, maka mereka akan langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, hadis yang lain dari Suhaib radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang lain. Kalau tadi Abu Musa sekarang dari Suhaib. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penghuni surga sudah masuk surga. Qala yaqulu Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala berkata kepada para penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu yang lain untuk aku tambahkan bagi kalian? Nikmat yang lain untuk aku tambahkan bagi kalian? Kata mereka enggak perlu ya Allah, apalagi ini sudah di puncak kenikmatan. Fayaqulun maka mereka berkata, "Alam tubayyit wujuhana?" Bukankah kau telah memutihkan wajah-wajah kami itu kami bergembira, senang dengan berbagai macam kenikmatan. "Alam tudkhinal jannata wa tunajjina minan nar?" Bukankah engkau ya Allah, ya Rabb kami telah masukkan kami dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam? Mau tambahan apa lagi? Istilahnya demikian. Tapi Allah tawarkan, Kalian mau tambahan atau tidak? Kata mereka mau tambahan apa lagi? Ini sudah puncak kenikmatan. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Fayakshiful hijab." Maka Allah singkap hijabnya. Allah singkap hijabnya. Ya. Dalam riwayat yang lain hijabuhun nur. Hijab Allah itu cahaya. Hijab Allah itu apa? Cahaya. Fama u'tu syai'an habba ilaihi minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih dicintai oleh mereka seperti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu puncak dari kenikmatan. Puncak dari kenikmatan melihat wajah Allah pada hari kiamat di surga kelak. Dalam riwayat yang lain, kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang lilladzina ahsanu, bagi orang-orang berbuat ihsan yaitu orang-orang soleh, al husna yaitu surga wa ziyadah dan tambahan. Tambahan maksudnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama ini di antara ya kelembutan Allah, kebaikan Allah Allah menjadikan melihat wajah Allah sebagai tambahan, bukan hukum asal. Ya. Yang hukum asalnya surga. Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, "Lilladina ahsanu al-husna." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka dapat al-husna, Itu apa sur? Surga. Waziyadah dan tambahan. Berarti pas, asalnya adalah surga. Kemudian melihat wajah Allah adalah apa? Tambahan. Seandainya Allah menjadikan melihat wajah Allah sebagai nikmat asal di surga, maka jika mereka terhalang dari melihat wajah Allah dalam beberapa waktu maka mereka akan tersiksa ya. Tetapi melihat wajah Allah itu tambahan. Seandainya Allah tidak senantiasa terlihat, ada waktu-waktu Allah memperlihatkan wajahnya bagi mereka. Tatkala Allah sedang tidak terlihat, mereka sudah di puncak kenikmatan. Faham? Tatkala mereka tidak sedang melihat Allah, mereka juga sudah di puncak apa? Kenikmatan. Terus Allah kasih lagi tambahan. Sehingga tatkala Allah tidak terlihat, mereka tidak tersiksa. Mereka sudah di puncak kenikmatan. Maka Allah tambahkan dengan apa? Tambahan. Tambahan kenikmatan di surga. Bagaimana Ustadz? Ya udah, ente masuk surga dulu baru tahu ya. tapi <clears throat> ini diantara dalil <clears throat> bahwasanya eh, kaum mukminin akan melihat surga di hari kiamat kelak. Di antara dalil tentang Allah melihat surga, Allah eh, penghuni surga melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian Sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat rembulan tersebut. Di sini Allah menyamakan melihat Allah dengan melihat apa? Rembulan. Saya tanya sama antum, apa yang disamakan? Allah dengan rembulannya ataukah cara melihatnya? Cara melihatnya. Ya. Jelas tidak mungkin terbayangkan Allah menyamakan Allah Nabi menyamakan Allah dengan apa? Rembulan. Tapi Nabi mengatakan kama tarawnal qamar lailatal badri. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rem, rembulan. Nah, kalau lihat rembulan ke atas tidak perlu desak-desakan, tapi kalau rembulannya di bawah orang pada numpuk-numpukan. Enggak kelihatan di pinggir-pinggir pinggir. Tapi kalau niatnya di atas selesai urusan. Paham? Tidak perlu rebut-rebutan, semuanya bisa ngelihat. Ini dalil bahwasanya Allah dilihat dan Allah di atas. Paham? Cara melihatnya dengan melihat ke atas. Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini jadi dua, dua eh, faedah kita bisa ambil. Pertama Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Yang kedua cara melihat Allah seperti melihat ke ke atas. Karena Allah menyangka, Nabi mengatakan seperti melihat rembulan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, Ta'alamu uh, dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annakum satarawna rabbakum ayanan." Hadis riwayat Bukhari juga. Kata Nabi, sungguh kalian akan melihat Rob kalian ayanan dengan mata kepala kalian. Ayan artinya dengan mata kepala kalian. Jadi bukan Nabi tegaskan tersebut, jangan sampai dinyatakan melihat dengan hati. Enggak, melihat betulan. Kalau melihat hati enggak usah seperti melihat rembulan. Melihat hati diam saja sudah melihat, paham? Jadi Rasulullah tegaskan itu melihat melihat betulan, seperti melihat rembulan, melihatnya pakai apa? Pakai mata. Gampang kan diyakini? Kenapa oh tidak mungkin, tidak mungkin? Apa susahnya Tidak mungkin? Ya, kenapa yang dia bilang tidak mungkin? Karena mereka sudah banyak racun filsafat dalam benak mereka sehingga membayangkan bisa melihat Allah tidak mungkin bagi mereka. Bagi ahlul bid'ah. Ya. Di antara dalil tentang melihat wajah Allah, Rasulullah SAW berdoa. As'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu yang mulia dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Dalilnya jelas Rasulullah SAW minta agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama, para salaf telah ijma ya bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak itu para penghuni surga akan melihat Allah di surga dan itu merupakan puncak dari kenikmatan. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, "Faru'yatullahi subhanahu fid dunya qad ikhtalifa fiha." melihat Allah di dunia telah diperselisihkan. Apakah Allah terlihat di dunia telah diperselisihkan. Nabi melihat Allah tatkala Mi'raj atau tidak diselisihkan oleh para ulama. Wa qad ruwiya an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah tarahul uyun fil akhirah. Sungguhnya telah diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya Allah dilihat dengan mata kata Imam Abu Hasan. Allah dilihat dengan mata di akhirat kelak. Wa maruwi an ahadin minhum anna Allah la tarahul uyun fil akhirah. Tidak seorang pun dari sahabat yang pernah menyatakan Allah tidak dilihat dengan mata di akhirat. Tidak seorang pun. Ini menunjukkan para sahabat apa? Sepakat bahwasanya Allah dilihat dengan mata pada hari kiamat kelak. Falamma kanu ala hadza mujma'in wa bihi qailin wa in kanu fi ru'yati fid dunya mukhtalifin thabatat ar-ru'ya fil akhirati ijma'an. Tatkala para sahabat sepakat bahwasanya Allah dilihat di akhirat dengan mata, dan mereka berpendapat dengan pendapat ini meskipun mereka berselisih di dunia Allah dilihat atau tidak ini menunjukkan mereka telah ijma telah konsensus telah sepakat Allah dilihat dengan mata di akhirat kelak Taib kita selesai dari akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak di surga mudah dan sederhana tidak susah ya Allah dilihat di surga puncak kenikmatan Cara melihatnya seperti melihat apa? Rembulan, melihatnya dengan apa? Dengan mata bukan dengan hati. Sekarang bagaimana akidah alul bidah? Alul bidah seluruhnya menyimpang dalam hal ini. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tanpa terkecuali. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah jelas kata mereka Allah tidak kelihatan. Jahmiyah Mu'tazilah kata mereka, mereka menolak sifat. Allah tidak punya sifat. Nah, kalau Allah kelihatan kan terlihat sifat-sifatnya. Tidak mungkin Allah terlihat. Kemudian mereka juga mengingkari Allah di atas. Nah, kalau Allah terlihat pada hari kiamat berarti terlihatnya di arah. Namanya penglihatan itu ada berhadapan-hadapan atau tidak? Kalau saya melihat kamu, kamu di hadapan saya atau tidak? Iyalah. Kalau kamu tidak di hadapan saya, bagaimana saya melihat? Saya melihat kamu tapi kamu di sini namanya bukan melihat. <laughs> saya melihat kamu tuh kamu di hadapan saya. Sehingga mereka mengingkari hal ini. Mereka takwil seluruhnya. Mereka takwil seluruhnya. Mu'tazilah zaman dahulu maupun Mu'tazilah zaman sekarang. Mereka mengingkari. Ini secara sederhana. Jadi mereka mengingkari Allah dilihat di surga karena mereka meyakini Allah tidak di, dilihat. Allah tidak boleh dan mustahil untuk dilihat. Dan mereka konsekuensi tatkala mereka mengatakan Allah tidak di atas, konsekuensinya Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Selesai. Mereka konsekuensi dalam kesesatan mereka. Paham? Ada kelompok lain Ahlul Bidah model kedua yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka punya pendapat Allah dilihat di akhirat. Sama seperti Ahlus Sunnah. Kata mereka Allah dilihat di surga. Sama dengan pendapat Ahlus Sunnah. Tetapi mereka berkata dilihatnya tanpa arah, tanpa berhadapan hadapan Paham? Sama saja tidak kelihatan kalau begitu, paham? Dan mereka dicela oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalian orang Asy'ariyah aneh. Kalau kalian melihat Allah, kalau kalian mengatakan Allah dilihat di akhirat, berarti Allah dilihat dong, ada arahnya dong kata mereka. Enggak. Terus bagaimana cara melihatnya? Bila kaif, tidak tahu bagaimana caranya. <laughs> Saya bacakan perkataan Zamakhsyari. Antum tahu Zamakhsyari atau tidak? Ya, Zamakhsyari ini adalah tokoh Mu'tazilah yang punya tafsir al kasyaf Tafsir yang masyhur. Tafsirnya bagus tapi banyak akidah Mu'tazilah masuk di situ. Kalau orang tidak ngerti dia bisa terjebak dengan akidah Mu'tazilah. Ya, kalau yang orang-orang sudah paham boleh baca tafsir tersebut, kalau tidak paham jangan baca buku tafsir tersebut karena banyak akidah Mu'tazilah yang dia selipkan dalam kitab al kashaf tersebut. Dia mengejek ya. Dalam kitabnya al kashaf Tafsir al kashaf jilid 2 ayat eh, halaman 506 dia berkata, "La jama'atun sammau hawahum sunnatan." Kata dia ada sebuah jamaah yang menamakan diri mereka sunnah, maksudnya asyairah. Jadi debat ramai antara Mu'tazilah dengan apa? Asyairah. Kata dia, la jama'atun samau ahwa hawahum sunnatan. Ada sekelompok jamaah yang menamakan hawa nafsu mereka dengan sunnah, padahal itu sun hawa nafsu. Wa jama'atun humrun la umri mukafa dan ada jamaah yang bodoh seperti himar <laughs> seperti apa? Keledai yang diletakkan di atasnya pelana. Dia ngejek. Qad syabbahuhu bikhalqihi wa takhawwafu. Mereka telah mentasbih Allah dengan makhluknya. Maksudnya tatkala mengatakan Allah bisa dilihat berarti Allah seperti apa? Makhluk. Wa takhawwafu namun mereka takut syuna alwara fatasattaru bil balkafa. Dan mereka takut dicela oleh manusia, mereka mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat, tidak tahu bagaimana caranya. Jadi disebutlah bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini, orang-orang Jahmiyah ini nasatul Jahmiyah, bancinya Jahmiyah. Ya. Kenapa? Kalau Mu'tazilah kencang memang. Allah tidak bisa, Allah tidak di atas berarti konsekuensinya Allah tidak dilihat. Jadi konsens, konsekuensi dalam kesesatan, paham? Asyairah tidak. Asyairah meyakini Allah tidak di atas, tapi anehnya mereka berkata Allah dilihat di akhirat. Ya, kalau dilihat di akhirat kan berarti ada kata mereka Allah tidak di arah, tapi di akhirat bisa dilihat. Nuh lihatnya bagaimana? Ya nggak tahu katanya. Lo aneh, kalian mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kalau Allah bisa lihat berarti bisa dilihat di arah dong. Itu sudah jelas. Dalam bahasa apapun namanya melihat yang melihat di depannya, paham nggak? Ya, kata mereka Allah kita melihat Allah pada orang penghuni surga melihat Allah pada hari kiamat, namun melihatnya tanpa arah. Terus bagaimana? Nggak tahu. Tidak usah tanya-tanya. Pokoknya melihat Allah. Ini kesalahan. Jadi mereka seperti ahlu sunnah, tetapi salah, tidak seperti ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah jelas, Allah dilihat pada hari kiamat, dilihat di hadapan mata oleh para penghuni surga, dan dilihat seperti melihat apa? Rem, bulan, selesai urusan. Apapun, apapun, apapun susahnya. Sehingga mereka dicela oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Maturidi juga demikian. Ternyata mereka ini menyelisih Abu Hasan al Ashari. Abu Hasan al Ashari yang dinisbahkan madhab asyairah kepada dia ternyata tadi sudah kita bacakan perkataannya bahwasanya para sahabat ijma Allah dilihat dengan apa mata dilihat langsung dengan mata namanya lihat mata berarti kan di hadapannya mata melihat apa yang di hadapan mata berarti ada arahnya ke arah melihat Allah Subhanahu wa taala jelas nah orang-orang asyairah tatkala tahu bahwasanya pendapat ini tidak masuk akal Bosnya Allah dilihat dengan mata tapi tanpa arah dan tanpa bagaimana, mereka tahu tidak masuk akal, maka sebagian mereka akhirnya mentakwil. Dan ini adalah pendapat Ar-Razi dan pendapat Al-Ghazali. Mereka berkata, maksudnya Allah dilihat pada hari akhirat, maksudnya ada ilmu tambahan tentang Allah. Jadi dilihat di hati. Tidak ada tidak melihat langsung, tapi melihat di mana di di hati. Jadilah pendapat Razi dan dan Ghazali seperti pendapat Mu'tazilah mengingkari Allah dilihat, tapi hanya sekedar mengilmui tambahan Allah. Mengilmui tentang Allah dengan ilmu tambahan, paham? Ini juga takwil tidak benar. Semuanya dibangun di atas kesesatan, meyakini kalau melihat Allah pada hari kiamat, terlihat Allah pada hari kiamat, mengkonsekuensikan Allah itu seperti makhluk. Dan kita mengingkari itu semua. Kita bilang Allah terlihat pada hari kiamat dan Allah tidak seperti apa? Makhluk. Ya sudah selesai. Jadi inilah akidah Ahlul Bidah tentang melihat Allah. Saya bagi menjadi dua. Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat. Kenapa? Karena mereka mengingkari Allah di atas. Mereka tahu dan mereka mengatakan Allah tidak di arah. Dan mereka tahu konsekuensi dari melihat itu Allah berarti di arah. Di hadapan mata. Mereka ingkari dan mereka konsekuensi dengan kesatuan mereka. Kelompok kedua, Asyairah dan Maturidiyah, mereka menetapkan Allah di bisa dilihat di akhirat tapi tanpa arah, tanpa di hadapan mata, tidak tahu bagaimana caranya, itu sama saja tidak dilihat. Dan mereka terbagi dua. Yang pertama seperti itu, dan ini adalah kontradiktif menggabungkan dua hal dua hal yang kontradiktif. Kemudian kelompok kedua di antara mereka, mazhab yang kedua, Allah dilihat dengan maksudnya tambahan ilmu tentang Allah. Jadilah pendapat mereka kembali lagi seperti pendapat apa? Mu'tazilah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya orang-orang Asy'ariyah mereka menolong mazhab Mu'tazilah. Mereka menolong mazhab Mu'tazilah tanpa mereka sadari atau mereka sadari. Ya. Taib. Para hadirin yang telah Subhanahu Wa Taala. Di antara takwil mereka, terus Ustaz apa yang mereka lakukan tentang ayat wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kata mereka maksudnya wujuhun yauma idzin nadhira, wajah-wajah yang berseri-seri pada hari tersebut ila rabbiha nadhira, maksudnya mereka menunggu pahala Rabb mereka. Jadi nadhira di situ mereka artikan dengan apa? Menunggu, bukan melihat. Dan sudah kita jelaskan di awal, nadhara itu bisa tiga model. Nadhara tanpa kalimat ila, nadhara ta itu artinya menunggu. Unzuruna naqtabis min nurikum seperti perkataan orang munafik, tunggulah kami kami akan mengambil cahaya dari kalian. Ya. Nadhara bisa dengan fi berarti merenungkan. Nadhara dengan ila artinya apa? Melihat. Nah, mereka dalam ayat ini ila rabbiha nadhirah mereka artikan menunggu Rob. Jadi wajah-wajah berseri-seri menunggu Rob, Rob mereka menunggu pahala Rob mereka. Kita bantah dengan mudah. Yang pertama kita katakan, kalau hanya menunggu ngapain berseri-seri paham? Kalau sudah di surga nggak perlu nunggu, kita langsung melaksanakan kenikmatan apa surga. Apa yang mau ditunggu kalau sudah di surga? iya kalau sudah di surga apa yang mau ditunggu? Ya sudah kita nggak usah nunggu langsung merasakan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Fatir kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga Adan yang mereka masuk dalamnya, yuhallawna fiha mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas dan dari mutiara-mutiara dan baju mereka terbuat dari sutra. Di sini kalimat yuhallawna i'rabnya dalam ayat itu adalah hal Maksudnya bagaimana? Waktu mereka masuk surga dalam kondisi sudah memakai gelang-gelang dari emas. Sehingga kata para ulama, mereka tidak nunggu-nunggu lagi. Begitu masuk surga langsung mereka terhiaskan dengan keindahan. Jadi tidak ada orang masuk surga nunggu dulu, eh, mana sih? Udah masuk surga ya, nunggu sudah lama dari dari bangun dari <laughs> apa? Dari hari kiamat, dari bangun dari kuburan, di sidang, di hisap, di itu sudah nunggu terus lewat sirat semuanya sudah nunggu. Nunggu terus. Masuk surga masih nunggu lagi, apalagi mau ditunggu? Kalau sudah masuk surga nggak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Ya kalau nunggu-nunggu ada atau tidak, nah bingung kan? Jadi yang benar itu bukan menunggu karena kita sudah orang sudah dalam surga, apa yang ditunggu lagi? Dia di surga dia sudah merasakan apa? Kenikmatan. Begitu kaki masuk surga sudah dapat kenikmatan. Langsung terhias dengan keindahan, tidak ada nunggu-nunggu. Kalau ditafsirkan ayat tersebut dengan menunggu pahala dari Allah, maka keluar dari jalur. Faham? Yang kedua kita di dunia pun kita sedang menunggu itu tidak? Ya, kalau gitu kita menunggu. Jadi yang benar ayat tersebut artinya benar-benar melihat wajah Allah bukan menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau namanya menunggu itu tidak mesti berseri-seri. Menunggu itu ada kegelisahan, ente senang menunggu. Enggak enak kan? Menunggu-nunggu aduh Mana tuh menunggu. Ini sudah berseri-seri, berarti mereka tidak sedang menunggu, tapi mereka sedang berlezat-lezat. Yaitu sedang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Uh, <clears throat> inilah kira-kira yang yang bisa saya sampaikan tentang masalah ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di surga dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asmail husna wa sifatil ula dengan bertawassul dengan nama nama yang indah dan sifat sifat yang maha tinggi. Semoga Allah menjadikan kita semua bisa melihat wajah Allah di surganya kelak. Ya amin amin ya rabbal alamin. Tapi demikian saja hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa disampaikan pada kesempatan ini kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustadz mohon pencerahan tentang pencerahan tentang istri saya. Mudah-mudahan saat ini istri saya datang di kajian ini. Mudah-mudahan. Pastikan dulu dia ada atau tidak. <laughs> Kalau tidak ada percuma saya jawab, dia tidak dengar. <laughs> Kami menikah sudah 19 tahun dan masih mesra sekali. S-nya duha ya. Masih mesra sekali. Istri berhijab sering hadiri kajian sunnah daripada saya. Namun masih ngobrol atau bercanda di WA dengan lelaki lain. Dan dikirimi lagu-lagu cinta. Dia, istri saya kelihatannya merasa senang. Terus terang Ustadz saya cemburu dan sudah sudah saya suruh berhenti dan hapus kontak lelaki lain itu namun dia marah-marah dan mulai kemarin HP dikasih password dikunci Apakah istri saya termasuk tidak taat kepada suami? Iya jelas tidak taat. Membangkang suami bermaksiat kepada Allah Bukan cuma tidak taat kepada suami, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdosa istri saya ngobrol bercanda dan kirim lagu-lagu cinta di WA merasa senang? Ya berdosalah ngobrol dengan laki-laki lain. Saya sudah sebutkan wanita itu masuk surga gampang. Tinggal memenuhi empat perkara. Kata Nabi SAW, Iza sallatil mar'atu khamsaha, wa sawmat syahroha, wa hafidhat farjaha, wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ay babin syi'ti. Jika seorang wanita salat lima waktu, salat lima waktu aja enggak usah salat witir, enggak usah salat rawatib, enggak usah salat sunnah, yang penting lima waktu dia kerjain. Gampang kan? Enggak usah salat malam, enggak usah tahajud, enggak usah salat tobat ya. Enggak usah salat yang lainnya. Yang kedua, wasamat syahroha. Dia puasa bulan Ramadan. Enggak usah Senin Kemis, enggak usah puasa mutih, tidak usah puasa Asyura, tidak usah puasa semuanya nggak usah puasa. Yang penting puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Di antara kesempurnaan menjaga kemaluan, jangan hubungan dengan laki-laki yang bukan apa? mahramnya. Jangan ketawa ketiwi dengan apa? laki-laki yang lain ya, Subhanallah. Ya. Menjaga diri tatkala suaminya tidak di rumah. Ya. Jangan Apalagi wa wa kirim-kirim lagu-lagu cinta ya. Tidak boleh. Ya. Yang keempat, wa ta'at ba'lah, dia taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuk surgalah engkau dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Maka saya nasihati kepada wanita tersebut yang mungkin ada, mungkin tidak ada. <laughs> ya, Allah alam ya, dia hadir atau tidak ya. ini bertakwa kepada Allah ya, tinggalkan hal tersebut ya. Apa dia mau laki-laki juga ketawa ketiwi sama perempuan lainnya? Kan tidak enak melihat suaminya seperti itu. Suami juga tidak ingin istri seperti itu. Kalau laki suaminya cemburu ya wajar harus cemburu. Kalau nggak cemburu nggak beres itu suami. Nah, itu laki-laki atau bukan ya? ya. laki-laki harusnya apa? Cemburu ya. ya. Nggak boleh ya. Saya sampai ingatkan bahkan tidak boleh seorang wanita kemudian telepon sama ustaz ngobrol ketawa ketiwi satu jam nggak boleh ngapain? Itu sama ustaz apalagi sama ente nggak boleh. <laughs> nggak boleh akhi kita hormati suaminya dia punya suami. Nanti ngapain sampai satu jam telepon? Ada kelezatan tersendiri ya ngobrol sama istri orang. Ya. Ada kelezatan tersendiri ngaku saja. Ya. Karena bisa bertahan satu jam ngobrol setengah jam berarti ada kelezatan. Setan masuk di situ. Bicara seperlunya ya. Bicara seperlunya. Ada ibu-ibu kemarin curhat sama saya. Saya tidak pernah dicurhat ibu-ibu. Qadarullah saya waktu di suatu kota, nomor saya ketahuan. Biasanya kalau ketahuan saya nggak saya, saya ganti ya. Ini ketahuan sama seorang ibu-ibu curhat tentang suaminya. Nangis-nangis ya. Saya kasihan juga. Akhirnya ngomong sampai 10 menit. Istri saya sudah gelisah di sampingnya. <laughs> Saya juga gelisah lama sekali ngomong. 15 menit belum selesai. Dia bilang, Ustadz ini problem, nggak bisa hilang Ustadz. Akhirnya saya bilang, Bu, kalau ada problem tidak bisa hilang, itu namanya bukan problem. Paham? Kalau ada problem tidak ada solusinya, yakinlah itu bukan apa? Problem. Itu lika-liku kehidupan. <laughs> Paham? Kalau ada masalah bisa ada solusinya, itu kita cari mas cari solusinya. Tapi kalau ibu sudah memastikan bahwasanya ini masalah tidak ada solusinya, yakinlah itu bukan apa? Solusi. Paham? Contoh misalnya, saya kok nggak tinggi, ini problem saya pendek. Ya udah ente nggak bisa, itu nggak usah dicari masalah. Itu lika-liku apa? Kehidupan. Karena ente tidak bakalan bisa tinggi lagi, <laughs> paham? Tapi kalau problem ada solusinya, itulah namanya problem yang dicari solusinya. Kalau ada problem tidak ada solusinya, namanya bukan problem. Agar dia berhenti nelpon maksud saya. <laughs> <laughs> Akhirnya ya udah Bu ya, udah ya udah ya, tutup, udah selesai. Berapa hari kemudian suaminya datang, Ustaz jazakallah khair, kemarin saya nasihat sekarang sudah membaik. Alhamdulillah saya. Jadi mau saya ngapain kita ngobrol sama laki-laki lain ya. Itakillah, jangan apalagi CLBK yang Cinta lama bersemi apa? Kembali ya. Kemudian berfantasi ketemu dengan teman-teman SMA lama, ketemu teman-teman kuliah yang lama. Jangan ya, kita punya suami, kita harus taat kepada suami, ya. kita tidak apa namanya berkhianat ya kepada suami. Mudah-mudahan hadir ya. Kalau nggak hadir ya sudahlah. Apa benar Imam Syafi'i tidak punya kitab akidah sehingga secara akidah tidak bisa diikuti? Imam Syafi'i memang tidak punya buku secara khusus tentang akidah, tapi dia punya pendapat-pendapat tentang akidah yang dinukil. Dan di antara orang yang paling menukil adalah siapa? Imam murid langsungnya Al-Muzani. Al-Muzani yang wafat pada tahun 660 sekian, murid langsung Imam Syafi'i. Bahkan dia yang menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani. Buku-buku fikih Syafi'i semuanya kembali kepada buku ini. Ini buku paling top-topnya bukunya fikih Syafi'i. Dia punya buku judulnya Syarhu Sunnah lil Muzani. Itu isinya akidah Allah di atas. Ya kalau ente nggak bisa langsung dengar Imam Syafi'i, ada murid langsungnya siapa namanya? Al-Muzani. Ya. Jadi tidak benar orang mengatakan saya akidahnya fikihnya Syafi'i, akidahnya ashari Enggak benar. Nanti kalau mau ngambil Imam Syafi'i sekaligus akidah dan apa? Fikihnya. Justru akidah yang paling penting dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akidahnya jelas, dijelaskan oleh murid-muridnya. Ya. Ini perlu pembahasan khusus ya. Saya kemarin di Amsterdam, tujuh hari saya bahas Syarh Sunnah lil Muzani. Ya, tujuh hari saya bahas ya, tiap hari kajian bersambung dan isinya akidah alusunah Sunnah seluruhnya. Ya, membantah mereka alul bidah yang menyimpang, ya dari tentang Allah di atas ars beristiwa, tentang masalah Al-Quran itu bukan makhluk, dan banyak masalah-masalah ya yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Bertanya sudah susah ya. Ini banyak ustadz bagaimana kalau di surga, bagaimana kalau begini ustadz. Udah ente masuk surga aja dulu yang penting ya. <laughs> Banyak perincian saya tidak tahu. Saya pertama ilmu saya tidak tahu dan juga banyak perincian yang tidak datang dalam hadis-hadis ya. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka. Pokoknya nanti masuk surga nanti urusan di surga gampang ya. Mau surga dulu ya. Ini pertanyaan, kalau mengenai Allah turun sepertiga malam ke bumi, langit dunia, bagaimana ahlu sunnah memahami? Ini tidak tidak perlu kita memahami bagaimananya ya. Sebagaimana Allah diistiwa, bagaimana istiwa juga tidak kita bisa pahami. Karena kalau anda ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia, pertama anda harus tahu Allah bagaimana dulu. Zatnya seperti apa? Ya, baru anda bisa menghayalkan bagaimana bagaimananya. Kalau zatnya anda tidak tahu, bagaimana anda bisa menghayalkan apa? Bagaimananya, anda tidak tahu. Yang kedua, Anda harus tahu juga langit dunia itu posisinya bagaimana. Paham? Agar Anda tahu bagaimana. Jadi Anda harus tahu dua hakikat, hakikat zat Allah, hakikat langit dunia. Baru Anda bisa bayangkan. Ya. Intinya kita tidak bisa bayangkan, serahkan kepada Allah. Allah bilang demikian, ya udah. Anda percaya atau tidak ya. Kalau Anda percaya, ya sudah percaya. Bagaimana yang serahkan kepada Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Begitu banyak manusia dari semuka bumi ini akan dihisap, tapi Allah mengatakan wahuwa sariul hisap Allah cepat hisapnya. Padahal data ente saja kalau mau dibongkar lama data ente ini. Kejahatannya banyak. <laughs> Kebaikan juga banyak. Ya, tapi kata Allah wahuwa sariul hisap Mudah. Bagaimana caranya mudah? Bagaimana Allah berikan rizki semuanya dalam satu waktu, semuanya Allah bisa beri rizki Dalam satu waktu Allah bisa mendengar seluruh pembicaraan manusia. Jadi tidak bisa kita kiaskan Allah dengan makhluk. Paham? Yang penting Allah turun ke langit dunia, bagaimana caranya kita tidak tidak tahu. Apakah Nabi Isa alaihissalam yang sekarang berada di langit melihat Allah? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Apakah di surga di surga itu penghuninya laki-laki semua? Ya enggak lah laki-laki semua buat apa di surga kalau nggak ada perempuannya? <laughs> Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan ada bidadara. Pokoknya masuk surga bahagia. Jangan khawatir. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil jannati azab." Tidak ada jomblo di surga, enggak ada ya. Semua surga pasti menikah ya. Pasti menikah siapapun juga ya. Pasti menikah, pasti ada pasangan hidupnya ya. Bagaimana hukumnya kalau ada akhwat yang mengidolakan ustadz yang sering dia datangi dan sepengetahuan suaminya dan hanya satu ustadz itu saja yang ia idolakan. Seperti ia mengagumi seorang artis ya. Tidak boleh berlebihan kepada siapapun ya. ya. Kalau ada seorang ahwat mengidolakan seorang ustadz berlebih-lebihan, nampak sudah mulai gejala-gejala jatuh cinta, maka halangi ahwat tersebut ngaji dari ustadz tadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Hukum asalnya kita ngaji, ngagum sama seorang, boleh-boleh saja ya. ya. Tapi kalau sudah melanggar batas tidak boleh seorang ahwat cinta kepada seorang ustaz padahal dia punya suami ini hukumnya haram tidak boleh ya. gimana dia mencintai suami orang lain ya. kalau suaminya tahu seperti itu nggak usah nggak usah kamu kelihatannya sudah aneh berlebih-lebihan tegur tidak boleh seperti itu ya tidak boleh seperti itu Apakah Dajjal nanti sampai ke Indonesia? Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Laisa, Laisa min baladin illa setahu Dajjal, illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Jika sampai berarti Dajjal bisa bahasa Jawa, Bugis, Bali, dan lain-lain. <laughs> kita nggak tahu ya. Mungkin aja Dajjal bisa, kita nggak tahu. Enggak urusannya. Atau mungkin Dajjal pakai bahasa isyarat, enggak <laughs> tahu. Yes, pokoknya udahlah. Jika Ana bikin rumah di gunung sambil tanam kopi, apakah datangi Dajjal di Sumatera sana? Ya. Uh, mudah-mudahan ente mati Dajjal belum muncul, mudah-mudahan. <laughs> Karena di antara ciri-ciri dajjal muncul tatkala dajjal sudah tidak disebutkan di mimbar-mimbar lagi ya. Dajjal itu adalah e, termasuk ciri-ciri besar tanda-tanda besar hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu berarti kalau sudah muncul menjelang hari kiamat. Tanda-tanda kecil berarti masih belum ya. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat bahwasanya e, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki. Sampai seorang laki dikejar oleh 40 atau 50 wanita. Itu belum datang sampai sekarang. <laughs> Kalau itu sudah muncul, mungkin dajjal akan muncul. Sekarang sudah begitu belum? Belum, antum mau dikejar sama satu orang. Terkadang dikejar dua orang pakai pentungan. <laughs> Saya ketemu sebagian teman poligami. Wajahnya sedih banget. Ustaz, tuh, aduh poligami kok sedih gitu. Saya pingin ketemu yang gembira, <laughs> ketemu sedih bikin mutung kalau ketemu sendiri. <laughs> dikejar sama dua perempuan tapi dikejar pakai tentungan. Allah mereka melupakan Allah dan Allah tidak melupakan. Nasullah nasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab bisa jadi lupa, bisa jadi meninggalkan. Ya. Bisa jadi artinya apa? Meninggalkan. Bukan berarti lupa, lupa tidak ingat, enggak ya. Nasi dalam bahasa Arab bisa artinya apa? Meninggalkan. Nasiya bisa artinya apa? Meninggalkan. Tidak mesti lupa. Jangan sering dengar syubhat ya. Jangan sering dengar apa? Syubhat. Ya ikhwan, masalah akidah kita ambil dari dalil dari sahabat dari para tabi'in. Kalau ada orang yang protes ya terserah ente. Ente mau gabung sama mu'tazila terserah ente. Ente mau gabung sama Jahmiyah terserah ente. Ente mau gabung Asy'ariyah terserah ente, mau gabung Maturidiyah terserah, saya mau gabung dengan pendapat Muhammad Salaf. Ya. Saya tidak mau debat-debatan, terserah ente pakai logika ente jadi mu'tazila terserah antum. Sebagian ada sebagian dai mengatakan ini ya udah itu mu'tazila, Ente bela-bela itu akidah apa? Mu'tazilah. Ya sudah enggak apa-apa. Menjadi mu'tazila Mu'tazilah terserah. Ya. Tapi jangan ngajak-ngajak kita untuk menjadi apa? Mu'tazilah. Contoh seperti mengatakan istawa bimana istaula. Istawa artinya menguasai. Itu akidah Mu'tazilah. Yang bilang siapa? Abu Hasan al Ashari dalam kitabnya Maqalatul Islamin wa qalatil Mu'tazilah istawa bimana istaula. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan istiwa artinya istaula. Ya udah ente bilang gitu ente Mu'tazilah selesai urusan. Ente enggak terima ya sudah terserah ente. Ente mau debat pakai logika terserah. Saya akidah jelas, ada Al-Quran, Sunnah, perkataan para sahabat. Akidah begitu caranya, talaki. Ada silsilahnya. Mau pakai logika-logika nanti ya, oh, logika ente belum tentu lebih hebat dari logika saya, bisa lebih ada lagi datang logikanya lebih hebat ya. Ketemu orang logikanya lebih hebat, enggak. Kita akidah enggak mau jadi permainan. Akidah kita Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat selesai. Apakah boleh membaca Al-Quran tatkala sholat? Kalau kita solat sunnah, kita boleh baca pegang apa? Al-Quran. Tapi kalau ente jadi makmum, tidak usahlah, tidak perlu pegang apa? Al-Quran. Tapi kalau imam, misalnya dia ingin baca surat yang panjang, tapi nggak ada imam yang punya hafalan banyak, dia boleh pakai apa? Al-Quran. Tapi kalau makmum nggak perlu, dia dengerin. Ini di, fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin melarang orang pegang, makmum kemudian pegang Al-Quran. Jangan. Dia cukup apa men? Mendengarkan, menyimak. Di kampungku musim jin yang suka mencuri uang. Musim jin yang suka mencuri uang. Dalam kurung tuyul. Apakah boleh seorang menyimpan uang dalam Al-Quran? <laughs> Dan apakah tuyul bisa mengambil uang ditaruh dalam Al-Quran? Saya nggak tahu dia bisa ambil atau tidak. <laughs> Saya bukan kawannya tuyul ya. <laughs> Ente simpan uang, ente bacain doa ya bismillah, bacain ruqyah ya supaya tidak didekati oleh apa? jin tersebut ya. Coba aja ya. Apakah pentingnya kita mempelajari akidah? Ya penting, kita ingin bertemu dengan Allah dengan akidah yang yang benar. Jangan sampai kita bertemu dengan akidah yang keliru. Ustadz apakah di surga kita dikumpulkan sesuai bin atau binti? Eh, yang jelas eh, orang-orang yang masuk surga dimuliakan oleh Allah, di antaranya mereka akan dikumpulkan dengan keluarga mereka. Seperti firman Allah Jannatu Adenin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dalam surat Ar-Ra'd, mereka masuk surga bersama orang tua mereka yang soleh, suami istri mereka yang soleh dan solehah, dan anak-anak mereka yang soleh. Di antara kenikmatan surga kita berkumpul dengan keluarga keluarga kita ya. Ya, demikian juga malaikat berdoa, ya apa namanya? Rabbana wa adkhilhum jannati adni lillati wa attahum man salah min abai wa azwajihim dalam Surat Ghafir. Malaikat berdoa, ya Allah masukkanlah mereka dalam surga bersama orang tua mereka yang saleh, istri mereka yang saleh dan anak mereka yang saleh. Ya. Ustadz, apakah penghuni surga nanti bermuamalah seperti di dunia? Ya, bisa kunjung-kunjungan, bisa ketemuan-ketemuan, ya. Tapi tidak ada dongkol-dongkolan lagi, sudah nggak ada. Ya. Makanya Allah sebutkan tentang apa namanya, e, bahwasanya penghuni surga minum khamar, minum bir, ya, ya. Tetapi mereka tidak mengucapkan, ya, e, kata apa namanya, kata Allah wala ta'fima, meskipun mereka minum khamar tidak ada kata-kata yang menimbulkan dosa. Tidak ada kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu semua hilang tatkala di surga. Kita bermuamalah ketemu tapi semuanya bahagia, semuanya gembira. Tidak ada menyakiti, tidak ada hasad, tidak ada dengki, ya. Semuanya bahagia. Kalau bahagia ngapain nyakiti orang orang lain? Orang nyakiti orang lain kenapa kadang merendahkan atau dia merasa tinggi atau dia meremehkan atau dia hasad baru timbul kata-kata yang bisa bisa menyakitkan. Di dunia, di akhirat tidak ada seperti itu. Semuanya bahagia masing-masing punya bidadari sendiri, masing-masing punya istana sendiri ya. Terus ngapain hasat hasatan ya? <laughs> Jadi bermuamalah tapi semuanya dalam kondisi apa? Bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut seluruh kedengkian dalam hati-hati mereka, jadilah mereka bersaudara-saudara saling berhadap-hadapan di atas di pandi-pandi surga. Jadi saling bahagia. Di Malaysia saya baca berita ayat Quran sebagian ayatnya ada yang hilang. Apakah benar? Enggak ya ayat Quran di mana orang hafal banyak ya. Hilang kemana ya? Enggak benar. Ya. Ustaz, adakah doa terhindar dari dia? Ada Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an alamuhu wa astaghfiruka lima la alamu. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita mengkafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.